هذا شيء هذا الشيء اقرأ Ha? Setelahnya ini Abi Amarik Al-Harith bin Asim. Ha? Ayo Jabir dihafalkan. Ayo Jabir dihafalkan. Hadis Jabir. عندك الجديد عندك hafalkan an an depan dulu ayo belum hafal ayo belakangnya ayo, belum hafal semua belakangnya lagi oh, banyak yang belum hafal yang baru Ana Zubair الصدقة الصبر حجة لك أو عليك famu'tiqaha wa mubikuha Ada Hanif Ayo eh, hafalkan Saif mana Saif? Ala Saif, Ubaid mana? Besok anda hafal, besok berdiri. Tadi kan besok tidak hafal, semua berdiri. Ayah, para macam hadis. السؤال عند رضا الرافع الرافع آه. ما معنى الطهور بالضمة الطهور Hah? Al-fi'l, perbuatan itu sendiri, yaitu bersuci, ber, melakukan dengan anggota tubuh perbuatannya. At-tahur. Hendak alma yang digunakan untuk bersuci. ayakuma mana syatr syatr nis nah. mana iman nah at-tahur atau at-tuhur syatrul iman anda sawir apa pengertian at-tahuru syatrul iman saya sebutkan ada lima selisian Entar. At-tahur tahir Al-zahir Al-iman tahir al-batin Anda Abdullah يطهر صغائر والإيمان يطهر كبائر عند حبيب ها عند Hanan Anda Ibrahim Awan kemarin ah, Berikutnya Muhammad anda kemarin sana azam Banyuwangi Banyuwangi kedua berikutnya eh, Abdul Wahab Taib al awal Nah berikutnya Hah? ايش الحدثين أو إيجاد الحدثين يطهر الحدثين الأكبر والأصغر والإيمان الصلاة والدليل الإيمان هنا الصلاة Wa kana Allah liyudhi'a imanakum. Masuk di dalam jangan di luar itu. Ayub masuk, Muhammad masuk sini. Yang di luar masuk. Muat berikutnya, Zubair. Sudah tadi. Wahir, kabair. Sudah tadi. mana yadhkuruh? <clears throat> Bagi wahid Aman, man yarfa yada. ya anda? Baik. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'an wa tamla' ma baina samai wal ard. Ini subhanallah Nah, tanzihullah subhanahu wa ta'ala minas sifat an-naqs. Penyucian Allah subhanahu wa ta'ala dari sifat yang kurang. Seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuyuhu sinatu wa la naum. Jadi menyucikan Allah dari sifat-sifat yang kurang. Dalam firman Allah ini dalam 6 terkenal ayat kursi la ta'khuluhu sinatu wa naum. Ya, tidak ada bagi Allah Subhanahu wa taala itu adalah muqaddimah naum. Sinah di sini muqaddimah naum, ini ngantuk. Menaum maruh itu tidur. Jadi Allah tidak pernah mengantuk, tidak pernah tidur. Kalau sampai tersifati dengan mengantuk ataupun tidur, berarti ada kekurangan dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa ma as samawati wal arda ma bainahuma. Nah. Illa bil haqq. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Qausya menyebutkan istayami wa ma massana min lughub amma khalaqna samawati wal arda bainahuma fi sittati wa ma massana min lughub ya Allah subhanahu wa taala tidak merasakan keletihan dengan menciptakan langit dan bumi fi sittati dalam tempo enam hari lihat bagaimana langit yang demikian luasnya tidak ada tiangnya bumi yang demikian luasnya, ada gunung-gunung, ada laut, ada dataran dalam tempo enam hari. Dan Allah tidak memiliki keletihan sama sekali. Wa ma masana min Kalau sampai ada keletihan di situ, maka ada sifat yang kurang. Demikian pula lam yarid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Artinya kalau Allah itu nah beranak kemudian diperanakkan tentu akan membutuhkan istri. Jadi Allah butuh kepada istri yang demikian adalah sifat yang kurang. Lain halnya dengan manusia. Kalau manusia sebaliknya, manusia yang sempurna itu ada sifat ngantuk dan tidur. Kalau tidak bisa tidur bagaimana? Justru kurang. Ya enggak, mereka sibuk mencari obat tidur biar cepat tidur. Demikian kalau tidak ada keletihan, ya terus kerja misalnya. Juga kurang. Nah, demikian pula manusia-manusia di kalangan laki-laki ya tidak ada hasrat kepada perempuan. Bagaimana ini? Laki-laki sempurna apa kurang? Laki-laki yang kurang. Kalau tidak ada hasrat kepada perempuan lawan jenisnya. Taib. Subhanallah alhamdulillah tamla'an Utamla ma baina sama'i wal ard. Wassalatu nur. Dan salat adalah cahaya. Cahaya di sini meliputi tiga hal. Nah, berkaitan dengan cahaya yang mampu menjadikan dirinya itu bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Mana yang baik, mana yang mungkar. Allah sebutkan Inna salata tanha anil fahsai wal munkar. Sesungguhnya salat itu Nah, Ibrahim bukunya mana? Menghalangi dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau orang sholatnya baik, maka dia akan mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil. Mana perbuatan keji, mana yang mungkar. Mana perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah Mana perbuatan yang menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sebagai cahaya yang menerangi dirinya. Mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang fahish, nah, mana yang mungkar, mana yang khair. Demikian pula secara zahir bahwasanya dengan sholat tersebut itu menjadikan cahaya di wajah-wajahnya. Simahum fi wujuhihim mada min atharis sujud. Eh, tanda-tanda itu di wajah-wajahnya dari bekas-bekas sujud. Orang-orang yang memiliki keiman yang tinggi itu akan bisa melihat seseorang apakah dia itu rajin sholat atau tidak. Kalau kita mungkin belum mampu. Walaupun wajahnya itu hitam. Tapi dengan banyak melakukan sholat, itu akan terlihat. Bahwa orang tersebut itu rajin beribadah. Ada tanda-tanda khusus di wajahnya. Simahum fi wujuhim min ajaris sujud. di Tanda-tanda itu di wajah-wajah mereka dari bekas-bekas sujud. Nah, dan juga sholat itu menjadikan cahaya buat dirinya nanti pada yaumul kiamah. Nur yaumul kiamah, cahaya pada yaumul kiamah. Allah sebutkan dalam firman-Nya yauma tarminina minati yasanuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Yauma tarminina minat. Jadi engkau akan melihat bagaimana orang mukminin dan orang mukminat yas'a baina aydihim wa bi imanihim, Cahaya-cahaya mereka itu enam bersinar di depan-depan mereka dan juga di kanan mereka. Dengan salat tersebut itu nanti yang kiamah akan ada cahaya. Sementara orang munafik Ungduruna naktabis min nurikum. Tunggulah kami agar kami bisa mengambil cahaya kalian. Kila ruji'u wara'akum faltamisu nura. Dikatakan kembalilah ke belakang, cari cahaya sendiri. Dia akan padam. Cahaya orang munafik padam. Sehingga tatkala nanti melewati sirat tidak akan tahu jalan. Sehingga langsung masuk neraka Allah swt. Orang beriman akan cahayanya terang. Di depannya, di samping kanannya. Ini disebabkan karena sholatnya ketika di dunia. Inilah pengertian daripada as-salatu nurun. sholat sebagai cahaya. Yang pertama adalah nurun fi kolbihi wa nurun fi wajhihi wa nurun yaumal qiyamah. Nurun fi qalbihi bagaimana? Dalam hatinya itu akan mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik, mana yang jelek, mana yang keji, mana yang mungkar. Karena salatnya baik tadi. Kalau orang salatnya baik, tidak akan mencuri. Orang salatnya baik tidak akan berzina. Orang salatnya baik tidak akan melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan nurun fi wajhi cahaya di wajahnya itu terlihat di dunia. Para ulama nah mereka biasanya bisa membedakan mana orang-orang yang rajin beribadah kepada Allah, rajin salat dan mana yang pemalas. Dan terlihat di situ. Adapun nurun yaumul qiyamah bahwa nanti cahaya orang beriman yang melakukan sholat itu akan terang di depannya dan juga di samping kanannya. Sementara cahaya orang munafik kan orang munafik melakukan sholat bagaimana? Yuraunan nas. Mereka melakukan sholat untuk ria biar dilihat manusia tidak ikhlas lillahi subhanahu wa taala sehingga cahayanya pun akan padam. Nah. Wasadaqatu burhan sedekah sebagai bukti nah ini berkaitan dengan sedekah adalah pengertian sedekah badlul mal lil muhtaj taqarruban ila Allah badlul mali badlul mali ba zal lam badlu al mali lil muhtaji takorruban ilallah. Ya menyerahkan harta benda bagi yang membutuhkan sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pengertian as sadaqah Menyerahkan harta bendanya. Walaupun definisi ini tidak benar secara keseluruhan karena ternyata diperhatikan jangan main sendiri, perhatikan Harith. Diperhatikan. Terkadang orang yang tidak memiliki harta benda itu bisa bersedekah. Dalam hadis Hudzaifah dan juga yang lainnya, kullu ma'rufin sedekah. Setiap yang baik sedekah. Subhanallah, alhamdulillah juga sedekah. Wa takbir juga sedekah, tahlil sedekah, salat dua rakaat juga sedekah. Walaupun di sini apa? Tidak menyerahkan harta benda. Nah, ini dinilai sebagai sedekah. Jadi pengertian ini mungkin masih ada yang membantahnya. Tapi kalau secara keumuman sebagai pemahaman manusia secara umum bahwa sedekah itu ya menyerahkan harta benda balul malil muhtad taqarruban ila Allah Subhanahu wa taala. Menyerahkan harta benda kepada yang butuhkan sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini sebagai sedekah. Kemudian kalau tidak ada pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala tidak dinilai sebagai sedekah. Kenapa demikian? Karena orang-orang kafir sendiri mereka juga menginfakkan harta bendanya. Innal ladzina kafaru yunfikuna amwalahum Hamada liyasuddu an sabilillah. Sesungguhnya orang kafir menginfakkan harta mereka untuk menghalang-halangi dari jalan Allah. Ada sini walaupun mengeluarkan harta benda yang banyak maka bukan sebagai sedekah demikian pula mengeluarkan harta benda yang banyak akan tapi tujuannya untuk melakukan bid'ah-bid'ah maka ini tidak dinilai sebagai sedekah bahkan ini masuk ke dalam perkara yang menghalangi dari jalan Allah Subhanahu wa taala seperti seorang yang mengeluarkan harta benda untuk pembangunan nah, semacam kuburan-kuburan. Pembangunan kuburan-kuburan. Eh, ini bukan sedekah. Tidak akan ada nilainya sama sekali. Demikian pula mengeluarkan harta benda dengan tujuan dengan tujuan untuk merayakan peringatan hari proklamasi atau 17 Agustus. Walaupun mengeluarkan harta benda yang banyak. Akan tapi di sini tidak akan dinilai sebagai ish. Lima eh? Sodako. Nah, ish. Nah, ini orang orang-orang Arab begitu. Nah. Ini bukan sebagai sedekah. Mafhumul kalau? bisa difahami tidak? Bisa difahami? tu burhan. Bagaimana burhan? Burhan adalah sidqi imanihi. Burhan ala sidqi imanihi. Bukti tentang benarnya keimanannya. Benarnya keimanan bagi orang tersebut. Kenapa demikian? Bahwasanya orang-orang bersedekah itu sebagai bukti keimanannya. Dikarenakan rata-rata manusia itu pelit. Nah, pelit untuk mengeluarkan harta benda. Memberikan makan kepada orang lain saja berat. Apalagi sedekah. Mengeluarkan harta benda yang banyak. Coba Allah sebutkan wa tuhibbunal mala is hubban jamma. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Ya, mereka mencintai harta benda dan berusaha untuk mengumpulkan harta benda dengan sebanyak-banyaknya. Secara matematika kalau dikeluarkan misalnya 30 juta untuk pembangunan masjid. Ini berarti kurang. Coba kalau seandainya 30 juta ini diberikan tanah di Kalimantan, bisa dapat 30 hektar. Nah, kalau diberikan di Jambi mungkin bisa dapat eh, sekitar 4 hektar atau 65 hektar. Nah, dalam tempo 3 tahun bisa panen kelapa sawit, setiap hektarnya mungkin 3 juta. Eh, 3 juta Kali 5 berarti 15 juta. Ya, tinggal nunggu 6 sekitar 3 tahun setelah itu akan menerima uang setiap bulannya 15 juta. Nah, coba. Kan pelit, ya enggak? Atau manusia demikian keadaannya. Sehingga Allah sifati kumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan, berbanyak-banyakan. Telah menjadikan kalian itu lalai hatta zurtumul maqabir sampai kalian zuhur di sini ziarah masuk kuburan. Nah, zurtumul maqabir. A'lamu annamal had dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa fil amwali wal aulad. Berbanyak-banyakan dalam harta benda dan juga dalam anak-anak. Ini Allah sifati demikian. Sehingga sulit didapatkan Nah, orang-orang itu semangat dalam bersedekah. Kalau ada orang yang bersedekah, bukti keimanannya bahwa memang betul-betul dia beriman kepada Allah. Nah, akan dilihat di situ. Apalagi kalau ingat firman Allah Subhanahu wa taala, "Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat." Allah akan menghancurkan riba dan menyuburkan orang bersedekah, ya, orang-orang yang sedekah nah, menyebutkan sedekah. Janji Allah SWT. Baik, dari sinilah wasadaqah burhan sebagai bukti keimanannya. Kenapa tadi? Kenapa ini bukti keimanannya Indah Mustafa? Karena manusia itu rata memiliki sifat apa? Asuh. Asuh. Itu sifat pelit kata-kata manusia. Nah, طيب إلى هنا